Peringatan yang pertama tentang hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang meninggal dan dia memiliki hutang puasa maka hendaknya walinya berpuasa untuknya. Hakadha muttafaqun alaih min hadis Aisyah radhiyallahu anha Lafaz inilah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. وليس في اللفظ المرفوع من حديثها من مات وعليه صوم نذر Dan tidak terdapat di dalam lafaz yang marfu' yang dinisbatkan kepada Nabi dari hadis Aisyah adanya penyebutan puasa nazar. وإنما جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره Namun ha- itu diriwayatkan dari hadis Ibn Abbas dalam riwayat Abu Daud dan yang lainnya. أن امرأة كانت في البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا Bahwa ada seorang wanita yang sebelumnya dia mengarungi sebuah lautan dan dia sempat bernazar ketika itu apabila Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dalam mengarungi lautan tersebut maka dia akan berpuasa selama sebulan ثم ماتت ولم تصم هذا الشهر الذي نذرته lalu kemudian eh, wanita ini yang bernazar tadi itu meninggal dalam keadaan dia belum sempat menunaikan nazarnya فسأل أحد أقربائها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك Maka salah seorang dari kerabat wanita ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. فأمر بها بصيام هذا الشهر عنها Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa selama satu bulan tersebut atas nama yang wafat tersebut. وذكر nahu ma taqaddam ma'ana fil hadis ams. Dan beliau menyebutkan apa yang semisal dari apa yang telah kita terangkan dalam hadis yang kemarin. Ara'ait in kana 'alayha daynun akunta qadhiyahu? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Bagaimana menurutmu apabila dia memiliki hutang kepada seseorang, apakah engkau akan melunasinya?" maka hutang dia kepada Allah lebih eh, berhak dan lebih layak untuk dilunasi. Fa inna haqqu bil qada. Sesungguhnya hutang dia kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Walakin rawa Abu Dawud wa ghairu mauqufan ala Ibn Abbas min qawlih. Akan tetapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari ucapan Ibn Abbas bukan dari sabda Nabi وفيه ومن مات وعليه صوم نذر صامه عنه وليه yang terkandung di dalam riwayat mauquf tersebut bahwa barang siapa yang meninggal dan dia memiliki hutang puasa nazar maka hendaknya walinya berpuasa untuknya. فكان توقف الأستاذ عسكري أمس جزاه الله خيرا في محله هو مصيب وأنا أخطأت في ذكر لفظ صوم نذر في المرفوع من حديث عائشة ترجم كما هو كما هو Uh, kemarin saya sempat menghentikan beliau dan mempertanyakan tentang lafal hadis tersebut Kata beliau, eh, sikap saya yang menghentikan beliau untuk mempertanyakan tentang lafaz tambahan nazar itu adalah sikap yang benar. Dzakarta tahada. Naam. Baik. Wa amma hukmul mas'alah al-fiqhiyah Adapun adapun yang berkaitan dengan hukum permasalahan fikih, fa mukhtalafun fiha bainal ulama maka ini termasuk di antara perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Hal man mat wa alaihi sawmu fardin yusumu anhu waliyuh am hadha khasun bi saumin nadr? Yaitu tentang permasalahan seseorang yang meninggal dan dia memiliki hutang puasa wajib. Apakah apakah dianjurkan bagi walinya untuk berpuasa untuknya ataukah hutang puasa itu khusus berkaitan dengan puasa nazar saja? والذي عليه وأفتت به أم المؤمنين عائشة وهي راوية الحديث dan yang menjadi sikap dan itu yang menjadi fatwa dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan beliau yang meriwayatkan hadis ini أنه خاص بصوم النذر bahwasanya hutang puasa yang disyariatkan bagi walinya untuk berpuasa atas nama yang meninggal tersebut khusus untuk puasa nazar. وهو قول ابن عباس واختاره الإمام أحمد وتلميذه أبو داود واختاره الإمام الألباني في كتاب أحكام الجنائز Dan ini adalah merupakan pendapat dari Ibnu Abbas demikian pula merupakan pilihan dari madhab al-Imam Ahmad dan juga muridnya Abu Daud dan yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. At-tanbih tsani yata'allaq biqauli sahabah Kemudian peringatan yang kedua yang berkaitan dengan perkataan para sahabat. Al-qawlu tsabit 'an as-sahabi lahu ahwal. Bahwa perkataan al-qawlu tsabit 'an as-sahabi Ucapan yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat itu ada beberapa keadaan. Al-awwal an yasihha hadithun 'anil Nabi sallam bi khilaf qawli sahabi. Yang pertama apabila telah ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihi ucapan seorang sahabat. intabih bi kalimat bi khilaf Maka hendaknya engkau perhatikan di sini ucapan menyelisihi. أي يكون ظاهر المخالفة للحديث يكون ظاهر المخالفة للحديث Yaitu ucapan sahabat tersebut sangat nampak sekali menyelisihi uca yang disebutkan di dalam hadis. فالواجب العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والاعتذار للصحابي أنه لم يبلغه الحديث Maka yang wajib adalah beramal berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberi udur kepada sahabat tersebut yang menyelisihi ucapan, ucapan Nabi bahwa hadis tersebut belum sampai kepada sahabat itu. ف- فكثيرا ما كان يجتهد الصحابة Maka seringkali para sahabat itu beristihad ثم يسألون إخوانهم عن الأحاديث Kemudian mereka bertanya kepada saudara-saudara mereka tentang hadis-hadis فإما أن توافق اجتهادهم وإما أن تخالف sehingga ada kalanya hadis tersebut menyesu- eh, sesuai dengan apa yang menjadi istihad sahabat dan terkadang pula berbeda dengan apa yang menjadi istihad sahabat tersebut. Sehingga para sahabat yang telah mengetahui ucapan yang menyelisihi sabda Nabi, dia pun rujuk dan kembali kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan ijtihadnya. لأن هذا هو الواجب عليه وعلى الناس أجمعين إلى قيام الساعة Karena ini adalah merupakan kewajiban bagi sahabat tersebut dan bagi seluruh manusia sampai hari kiamat. الحالة الثانية Kondisi yang kedua, أن يخالفه صحابي آخر في هذه المسألة ada sahabat yang lain yang menyelisihi sahabat tersebut dalam permasalahan ini. فيرجح أحد القولين على الآخر بموافقة ظاهر القرآن والسنة Maka apabila terjadi perselisihan di antara para sahabat, maka yang dikuatkan salah satu dari pendapat tersebut yang pendapat itu lebih mendekati zahir dari Al-Quran dan As-Sunnah. أو يوافق مع معناهما Atau yang sesuai dengan makna dari Al-Quran dan As-Sunnah. أو يكون قولا لأحد الخلفاء الراشدين atau di sana terdapat salah satu pendapat dan ucapan dari al-khulafa ar-rasyidun fayurajjah ala ghairi sehingga itu lebih dikuatkan daripada yang lainnya al-halah hal tsalitsah an yasihha 'an as-sahabi qaulun wa la yasih 'an ghairihi min ikhwanihi khilafahu Kemudian kondisi yang ketiga telah sahih satu ucapan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada riwayat yang sahih dari selainnya yang menyelisihi ucapan sahabat tersebut. بل قد يرد عن بعضهم ما يوافقه Bahkan boleh jadi ada riwayat yang datang dari sahabat yang lain yang menguatkan atau yang sesuai dengan apa yang diucapkan oleh sahabat ini. فهذا هو الحجة Maka ini juga termasuk hujjah. وبعضهم جعله إجماعا سكوتيا Dan sebahagian para ulama menganggap ini termasuk jenis ijma' sukuti. أي لو كان عند الصحابة ما يخالف هذا القول لقالوه وردوا عليه Yaitu maknanya adalah kalau seandainya ada dari kalangan sahabat yang lain yang menyelisihi ucapan sahabat ini pasti mereka mengucapkannya. واضح جلاس مفهوم مفهوم ها Jelas? إيه، جلاس يلا التنبيه الثالث Peringatan yang ketiga فيما يخص القياس yang berkaitan dengan permasalahan qiyas. أذكر مسألة وقصتين عن عالمين جليلين Saya ingin menyebutkan dua kisah dari dua alim yang mulia. من المسائل التي حدثت في هذا العصر Termasuk di antara permasalahan-permasalahan yang terjadi di masa kini, صلاة الفريضة في الطائرة yaitu sholat wajib yang dikerjakan di pesawat. الشيخ الإمام الألباني رحمه الله يذكر قصة له Al-Syeikh Al-Albani Al-Albani rahimahullah beliau menyebutkan kisah yang beliau alami. أنه كان يناظر أو يناقش رجلا من المذهبيين bahwa pernah suatu ketika Al-Imam Al-Albani rahimahullah itu berdialog dengan seseorang yang orang ini pengikut madhab. Wakana yara al-ijtihad ba'da al-a'immah Dan di mana orang ini itu berpandangan bahwa tidak ada lagi pintu istihad setelah beristihadnya para imam-imam yang empat. Wa anna al-wajib at-taqlid faqat dan kewajiban seseorang adalah bertaklid kepada para imam tersebut وكان هذا المتعصب للمذاهب مشتغلا بالفقه والعلم Dan orang yang ta'assub atau yang fanatik kepada madhab ini, dia menyibukkan diri mempelajari ilmu dan fikih. فقال له الإمام الألباني ما تقول في صلاة الفريضة على الطائرة maka Al-Albani rahimahullah bertanya kepada orang alim tersebut, apa pendapatmu tentang mengerjakan sholat wajib di atas pesawat? Qala lahu tajuzu qiyasan ala safina. Maka orang alim ini menjawab boleh sebagai bentuk dengan alasan kias. Kias kepada sholat di atas kapal. Qala lahu idhan anta al-an ijtahatta wa anta taqul la ijtihad. Lalu Al Albani rahimahullah mengatakan, jadi kalau begitu di sini kamu beristihad, berarti kamu membuka pintu istihad, sementara kamu sendiri mengatakan tidak ada lagi istihad setelah para imam. فسكت ولم يحر جوابا maka diamlah dia dan tidak mampu memberi jawaban الثانية عن شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله Kisah yang kedua yang dialami oleh Syekh kami Al-Allamah Nuqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Wa khulasatu ra'yihi huwa fil qiyas dan kesimpulan dari pandangan Syekh Muqbil dalam permasalahan qiyas kama fi adadin min kutubihi wa minha tuhfatul mujib sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa kitab beliau termasuk diantaranya adalah kitab Tuhfatul Mujib أنه ليس حجة يقول كالكتاب والسنة يلزم جميع الناس Kata beliau atau pandangan beliau tentang kias bahwa kias itu bukanlah hujjah seperti di eh, seperti kondisi Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mengharuskan setiap manusia untuk menjadikannya sebagai hujjah. ويجوز عنده للعالم البصير أن يجتهد ويقيس dan dalam pandangan beliau diperbolehkan bagi seorang alim yang mujtahid untuk uh, beristihad dan melakukan qiyas. Lakin la yulzam an-nas bijtihadihi kama yulzamun bil kitab was sunnah. Akan tetapi tidaklah diharuskan bagi manusia untuk mengikuti istihadnya sebagaimana diharuskannya manusia untuk mengikuti atau komitmen pada kitabullah dan as-sunnah. وربما أطلق في بعض الأجوبة أن القياس ليس بحجة dan terkadang Syekh Muqbil rahimahullah menyebutkan dalam sebagian ucapan-ucapan beliau bahwa qiyas itu bukanlah hujjah. فقيل له إن بعض الناس يقول أنك بهذا تابعت ابن حزم. Sehingga dikatakan kepada beliau bahwa dengan pandangan beliau ini berarti engkau telah mengikuti pandangan Ibnu Hazm. al-Zahiri. Pandangan Ibnu Hazm yang dikenal dengan madhab Zahiri. Faqala lana ana as'alukum man huwa al-aqdam Ibnu Hazm am al-Imam al-Bukhari? Faqulna al-Imam al-Bukhari. Maka beliau pun bertanya kepada kami ketika itu, siapa yang lebih dahulu atau siapa yang lebih terdahulu masa hidupnya? Apakah Ibnu Hazm atau Al-Imam Al-Bukhari? Maka kami menjawab Al-Imam Al-Bukhari. فذكر عن الإمام البخاري الثلاثة الأبواب التي ذكرناها أمس maka Syekh Mukbil pun menyebutkan dari Al-Imam Al-Bukhari tiga bab yang telah kita sebutkan kemarin. Fasu'ila 'anil salat at-ta'irah. Lalu beliau pun ditanya tentang hukum salat di atas pesawat. Wa huwa 'ala kursiyyihi fid dars. dan ketika itu beliau berada di atas kursi beliau di saat beliau mengajar. Dan ketika itu aku berada di tempat uh, seperti kondisi salah seorang akh ini uh, di majelis ketika itu. Faqala yajuz qiyasan 'ala as-safinah. فلما قال كلمة ضحك جدا وضحك المسجد كله Nah, maka kata Syekh Muqbil rahimahullah taala, kata beliau, boleh sholat di atas pesawat dengan alasan tias terhadap sholat di atas kapal. Ketika beliau menyebut kata tias, maka beliau pun tertawa dan tertawa seluruh yang ada di masjid. Karena begitu minimnya, begitu jarangnya syekh menyebut kata qiyas. Maka kisahnya sama, nah. kejadiannya atau hukum yang disebutkan itu sama dengan berbedanya cara eh, apa berbedanya dua kondisi tersebut. وقد بالغ ابن حزم الظاهري ومن وافق في ذم القياس dan Ibnu Hazm telah berlebihan Ibnu Hazm dan yang bersamanya telah berlebihan dalam mencela qiyas hatta ja'alu man qala bil qiyas musyarri'an min dunillah sehingga mereka menganggap orang yang menetapkan sesuatu berdasarkan qiyas berarti dia mendatangkan syariat baru yang selain dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ja'ala al-aqla musyarri'a. Dan beliau menganggap akal tersebut yang yang menetapkan syariat tersendiri. Intabihu ma ma'na al-qiyas as-sahih. Maka hendaknya kalian perhatikan apa yang dimaksud kias yang benar. Laisa ma'na anna al-aql aw al-'alim a'taka syar'an jadidan. Bukan yang dimaksud kias itu atau kias yang benar itu bahwa orang alim memberikan kepadamu syariat baru. Innamal alim bijtihadih atau al-aql kashifun liwujudi hukmillah fil far' kama annahu mawjudun fil asl. Namun seorang alim atau akal tersebut dia statusnya sebagai penyingkap, sebagai penerang ya, penerang terhadap satu permasalahan yang sudah jelas ada nasnya di dalam Al-Quran atau di dalam As-Sunnah, lalu kemudian dibawa permasalahan tersebut kepada sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. وبما أن حديثنا كان عن القياس فسننتقل إلى باب وهو قول الإمام البخاري رحمه الله باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها أو الدلالة وتفسيرها Dan setelah kita menyebutkan bab-bab yang berkaitan dengan permasalahan qiyas maka kita pun berpindah kepada bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di mana beliau mengatakan bab al-ahkam allati tu'rafu bid-dalail. Hukum-hukum yang diketahui berdasarkan dalil-dalilnya wa kaifa ma'na dalalati wa tafsiriha dan bagaimana makna dari pendalilan tersebut dan penafsirannya. sayadhhar lakum ma'na al-bab bil amthilati wal ahadith. Akan nampak bagi antum sekalian makna dari judul bab ini dengan permisalan-permisalan dan hadis. فالدليل هو الموصل إلى المطلوب. Maka dalil dalil itu adalah sesuatu yang akan menyampaikan kepada apa yang diinginkan. وتقدم معكم في دليل السنة ذكر أنها أقواله وأفعاله sallallahu alaihi wasallam dan telah berlalu pembahasan bersama dengan kalian ketika menerangkan tentang makna sunnah bahwa sunnah itu mencakup perkataan Nabi, perbuatan Nabi, demikian pula persetujuan-persetujuan Nabi. ثم نصوص الكتاب والسنة إما أن تدل على العموم Kemudian nas-nas dalil-dalil dari kitabullah dan as-sunnah ada kalanya dalil tersebut memiliki makna yang bersifat umum. Fayati fi dilalat al-alfaz, dilalat al alkitab al was-sunnah. Lalu kemudian uh, datang penjelasan tentang hal-hal yang terkandung di dalam lafaz al dan as-sunnah itu. Al-am wal khas. Ada yang mengandung sifat umum, ada pula yang mengandung sifat secara khusus. Wal mutlaq wal muqayyad. Ada pula yang disebut dengan uh, eh, mutlak secara mutlak, ada pula yang terikat Wal mujmal wal mubayyan mufassar. Ada pula yang bersifat global, ada pula yang bersifat mufassar atau yang telah dirinci dan dijelaskan. وكذلك النص وهو الذي لا يحتمل إلا ذلك إلا معنى واحدا Demikian pula nas yang tidak ada kemungkinan dari nas tersebut kecuali satu makna. والظاهر وهو ما احتمل معنيين أحدهما أرجح dan terkadang dalil tersebut bersifat zahir yang dimaksud zahir yaitu apa yang menunjukkan dua kemungkinan yang salah satunya lebih nampak maknanya daripada yang lain. ila ghairi dhalika min anwa'id dilalat dan yang lainnya dari berbagai macam jenis penunjukan penunjukan lafaz kal istidlal bil qara'in seperti berdalil berdasarkan adanya penguat-penguat dan indikasi-indikasi. Baik. Qala rahimahullah wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amra al-khayl wa ghayriha. Hada sayati ba'da qalil. Lalu berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala masih melanjutkan judul bab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan tentang permasalahan kuda dan yang lainnya sebagaimana yang akan disebutkan hadisnya. ثم سئل عن الحمر جمع حمار يعني هل فيها زكاة أم لا؟ Lalu kemudian beliau ditanya tentang al-humur. Al-humur adalah jamak dari himar atau keledai. fadallahum sallallahu alaihi wasallam ala qawlihi ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya barang siapa yang melakukan satu amalan sekecil apapun dari kebaikan maka dia akan melihat kebaikan tersebut. Hadzal misal al awal الذي علقه البخاري سيخرجه الآن بعد قليل. Permisalan yang pertama yang disebutkan secara ta'liq oleh Imam Al-Bukhari ini akan beliau sebutkan setelahnya. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هنا الدلالة بالعموم. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada mereka di sini penunjukan dalil secara umum. ومن تعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه دلالات الأحكام dan termasuk di antara cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya eh, cara-cara menggunakan dalil tersebut eh, yang menuju kepada hukum-hukum. Lama 'allamahum at-tashahhud. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka tasyahud. فلما قال السلام alaina wa ala ibadillah salihin maka ketika beliau mengajarkan tasyahud dengan mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillah salihin qala lahum idza qultum dhalik faqad sallamtum ala kulli 'abdin fis samai wal ard 'abdan salih na'am arti dari assalamu alaina wa ala ibadillah salihin keselamatan atas kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian mengucapkan kalimat ini, maka sungguh kalian telah mengucapkan salam kepada seluruh demikian disebutkan kepada seluruh hamba yang saleh baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wa anta idza qara'ta al-Qur'ana wal hadis dan engkau apabila membaca Al-Qur'an dan hadis وكانت عندك معلومات عن دلالات الألفاظ dan engkau memiliki pengetahuan tentang penunjukan-penunjukan yang terkandung di dalam lafaz-lafaz وكيف تؤخذ الأحكام من الأدلة dan bagaimana cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang ada فإنك تطبق ذلك على ما تقرأه maka engkau menerapkan dalil tersebut berdasarkan apa yang kamu baca. Wal umum lahu adawat tadullu ala al umum. Lafaz-lafaz yang dihukumi bersifat umum itu juga memiliki alat-alat atau tanda-tanda yang dengannya hal itu menunjukkan sifat umum. Misal kul wa ajma' seperti kata kullu atau kata ajma' yang artinya seluruh. ومثل الألف واللام الناس الع- الصالحين عباد الله الصالحين Demikian pula eh, adanya penyebutan atau tambahan alif lam di awal kata yang diantara maknanya menunjukkan uh, keseluruhan istighraqiyah keseluruhan ketika disebutkan annas maksudnya seluruh manusia dan yang semisalnya ومثل من demikian pula kata man siapa فينتبه طالب العلم القارئ للأدلة لهذه الدلالات maka hendaknya seorang penuntut ilmu untuk memperhatikan penunjukan-penunjukan dari lafaz-lafaz tersebut. وهكذا أنها نص أو ظاهر في المسألة Demikian pula apabila seseorang melihat bahwa lafaz ini menunjukkan nas, maksudnya tidak ada kemungkinan yang lain, tidak ada uh, adanya kemungkinan-kemungkinan yang lain kecuali satu makna atau secara zahir yaitu kemungkinannya atau indikasinya lebih kuat dari yang lainnya. فإنه إذا لم يفهم ذلك ربما أخطأ في الاستدلال. Sebab apabila dia tidak memahami penunjukan-penunjukan lafaz ini, boleh jadi dia keliru di dalam berdalil dengan satu nas. Walau kana daliluhu ayah atau hadithun sahih. Walaupun dalil yang dia gunakan itu adalah ayat ataukah hadis yang sahih. Faqad yakunu dalilu sahihan wal istidlal khata. Boleh jadi dalil yang dia gunakan itu benar. Namun pendalilan dia berdalil dengan dalil tersebut penempatannya salah. وهنا مسألة من الأدب الواجب مع النصوص أنبه عليها. Dan di sini ada permasalahan yang termasuk di antara perkara yang wajib bagi kita di dalam menyikapi nas-nas yang disebutkan. تجري على لسان بعض الناس وهو لا يشعر mengalir melalui lisan sebagian manusia dalam keadaan dia tidak merasa dan tidak menyangka. مثلا يأتي مبتدع يستدل بحديث في الصحيحين لا يدل على بدعته. Misalnya ada seorang ahlul bid'ah dia berdalil dengan hadis yang disebutkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim yang itu tidak menunjukkan atas bid'ah yang dia lakukan. فيأتي من يرد عليه فيقول دليلك هذا باطل Lalu kemudian ada seseorang datang lalu membantah ucapannya dengan mengatakan dalil yang kamu gunakan ini batil. وهذا غلط. Ini adalah merupakan kekeliruan. قل له استدلالك باطل أما الدليل فصحيح. Yang benar kamu katakan kepadanya cara pendalilanmu dengan hadis ini itu yang batil. Adapun dalil itu sendiri itu dalil yang sahih. ولا توصف الآيات والأحاديث الصحيحة bil butlan wa ghairi Ayat-ayat demikian pula hadis-hadis yang sahih itu tidak disifati dengan kebatilan sama sekali. Walakin istidlalu hadzal rajul wa fahmuhu huwa al-batil. Namun pendalilan orang ini dan pemahaman dia di dalam memahami dalil itulah yang batil. Wadihun hadza. Jelas. Ai. Hadhi min masail al-muhimma. Tayyib. Alladhi fa'alahu al-Bukhari al-an yusamma ta'liqan. Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam judul bab ini ini disebut riwayat ta'liq. Wa huwa ahad naw'i at-ta'liq 'allaqahu bil jazm. Qala Rasulullah. Naam. Dan itu salah satu jenis cara menta'liq di mana Imam Al-Bukhari menyebutkan riwayat ta'liq tersebut dengan cara yang pasti dengan bentuk jazm di mana beliau mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzani al-mu'allaqan fi tarjamah qad saqa isnadahuma al-an ba'da qalil. Sanaqra'huma. Dan uh, riwayat yang beliau sebutkan secara ta'liq ini beliau sendiri telah meriwayatkannya dengan syaratnya yang nanti akan kita baca. Qala wa su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an 'anid-dhabb faqala la akuluhu آكله ولا أحرمه Dan lalu beliau melanjutkan judul babnya dan ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ad-dabbu. Ad-dabbu. Biasanya ad-dabbu ini kalau kita terjemahkan ولم يعرفون الضب لذلك أنا بين أي سنة آه نحن نقول هذا الضب بياوق لكن الب... هذا الضب بياوق المسمى بياوق يختلف عن عن عنكم السعودية إذا قل يشبه آه لا يختلف حتى في الأكل يختلف سبحان الله أيوه نعم لذلك أخطأ كثير من إخواننا أحيانا يظنون أن الضب هو الضب الموجود عندنا جزاك الله خير Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang abdabu, orang biasanya menerjemahkan abdabu ini biawak, padahal biawak yang ada di negeri kita ini sangat berbeda dengan uh, abdabu yang yang yang diketahui dan yang dikenal oleh orang-orang Arab yang ada di Arab Saudi. Falamma qal la akuluh ihtamal annahu la ya'kuluhu tahriman aw la ya'kuluhu taqadduran nafsuhu la tashtahi. Eh, lalu ketika Nabi ditanya tentang hukum makan adzabbu tersebut atau biawak, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku tidak memakannya. Ketika Nabi mengatakan aku tidak memakannya, di sini ada kemungkinan aku tidak memakannya apakah yang dimaksud oleh beliau artinya beliau mengharamkan atau beliau tidak memakannya karena beliau sendiri merasa jijik. Falamma qal wala uharrimu akkada al-ihtimal ats-tsani wa intafa'a tahrim Namun setelah itu beliau mengatakan aku tidak mengharamkannya maka ucapan ini menguatkan kemungkinan yang kedua bahwa yang dimaksud oleh beliau aku tidak makannya karena jijik bukan makanan beliau sehingga dinafikanlah kemungkinan yang pertama yaitu tidak memakannya karena diharamkan. Wa ukila qala al-Bukhari wa ukila ala ma'idati an-nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dabb fastadalla ibn Abbas bi annahu laysa biharam. Lalu kata beliau dan uh, ababbu tersebut atau yang biasa disebut uh, biawak itu dimakan diletakkan di atas meja makan Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu kemudian Ibnu Abbas menjadikan itu sebagai dalil bahwa ababbu itu bukanlah sesuatu yang diharamkan. Idh law kana haraman ma ukila ala maidatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau seandainya ini termasuk di antara perkara yang diharamkan, tentu tidak akan mungkin dimakan di atas meja makannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. al an. Saya ingin bertanya kepada kalian sekarang. Ibnu Abbasin istadalla bidalilin ala al-ibahah li akli dabb Ibnu Abbas beliau menjadikan dalil yang menunjukkan mubahnya makan ad-dabu sekali lagi ad-dabu bukan biawak yang kita kenal di sini. Wa hadha dalil min sunnah Dan ini pendalilan beliau itu dalil dari sunnah. Fama huwa hadha dalil? Hmm. Maka apa dalilnya? Man yujib min, man yujib minkum ha? Hatta tadhakkarun. ذكرنا أقسام السنة كم ثلاثة تفضل أه؟ الصحابة أكلوه طيب هناك دليل أعلى هناك دليل أقوى يعني أعلى kata Ikhwan bahwa dalilnya karena para sahabat memakannya kata Syekh ada dalil lebih tinggi lagi, lebih kuat lagi dari itu. Sekedar makannya para sahabat. ذكرناه مرتين اليوم وأمس هذا الدليل Dalil ini kita sudah sebutkan dua kali hari ini dan kemarin. طيب أذكركم به حتى نختصر استدل آه في حد يجاوب أي تقرير إيه Eh? Nabi SAW manahahu idan yadullu ala taqrir. Ah, istadalla bi iqrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna iqraran Nabi SAW hujjah mithluhu mithlu qawlihi wa fi'lihi. Jadi Ibn Abbas itu berdalil dengan persetujuan Nabi yaitu ikrar atau takrirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan persetujuannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu termasuk dari hujjah. أيوة والسنة تقدم أنها أقواله وأفعاله وإيش وإقراره أو تقريراته Dan telah lalu penjelasan tentang as-sunnah bahwa sunnah Nabi itu termasuk ucapannya, perbuatannya dan persetujuannya. ثم قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك الإمام مالك بن أنس الأصبح أبو عبد الله عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان وهو ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه Lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata telah memberitakan kepada kami Ismail yaitu Ismail bin Abi Uwais telah memberitakan kepada kami Malik Malik bin Anas dari Zaid bin Aslam dari Abu Salih Zakwan As-Samman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu يقال له السمان والزيات لأنه كان يشتغل ببيع الزيت والسمن أو قيل أبوه Uh, di sini ada perawi yang disebut Abu Saleh As-Samman. Beliau disebut As-Samman dan disebut juga Az-Zayyat. Mengapa ia digelari demikian? Karena dahulu beliau termasuk orang yang berjual beli minyak. Minyak atau minyak samin dan ada pula yang mengatakan ayahnya yang melakukan hal tersebut. فكثير من هؤلاء الأئمة مع طلبهم للعلم والحديث كانوا أصحاب أعمال ومهن dan banyak dari kalangan para imam-imam tersebut di samping mereka menyebutkan diri dalam menuntut ilmu hadis, mereka juga memiliki pekerjaan-pekerjaan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal al-khailu li thalathatin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-khailu li thalathatin bahwa kuda-kuda itu untuk tiga hal. اختلفت أحكامهم لاختلاف نياتهم والعمل واحد berbeda hukum-hukum mereka disebabkan karena berbedanya niat padahal amalannya dan perbuatannya satu كما سنسمع الآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم sebagaimana yang akan kita dengarkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam قال لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang yang dengan kuda itu dia mendapatkan pahala, ada seseorang yang dengan kuda tersebut ia disembunyikan e, dan ada seseorang dengan kuda itu dia mendapatkan dosa. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merinci hal ini. Qala amma lahu ajrun farajulun rabataha fi sabilillah Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun seseorang yang mendapatkan pahala karena kuda adalah seseorang dan yang dia melakukan riba di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kama qala ta'ala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan persiapkanlah untuk kalian apa yang kalian mampu dari kekuatan kalian dalam peperangan dan demikian pula uh, melakukan riba dengan kuda-kuda kalian. فإما أن يغزو عليها أو يغزي غيره يركب غيره Ada kalanya seseorang dengan kuda tersebut dia dia sendiri yang berperang dengan menggunakan kuda itu atau dia memberikan kepada yang lain untuk melakukan peperangan. Maka perhatikanlah kepada besarnya pahala dan baiknya niatnya. maka kuda yang digunakan ini yang dia berniat untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala إذا ربطه في مرج أو روضة أو بستان أو حديقة قال فأطال في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها في أكلها من هذا ذلك المرج والروضة كان له حسنات Lalu kemudian dia mengikatnya, dia mengikatnya dan memperlama ikatannya di sebuah taman atau di sebuah kebun maka apa saja yang dimakan dari kuda tersebut selama dia berada di taman itu dan di kuda tersebut, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan pahala. فلو أنها قطعت هذا وانطلقت فاستنت يعني انطلقت شرفا أو شرفين المكان المرتفع مشت كانت آثارها آثار أقدامها وأرواثها fadalatuha hasanatin lahu. La ilaha illallah. Hmm. Kalau seandainya kalau seandainya eh, kuda ini kemudian dilepaskan yang menyebabkan dia mendatangi tempat-tempat yang tinggi satu bukit atau dua bukit maka bekas langkah-langkah dari kuda-kuda tersebut demikian pula kotoran-kotoran yang dikeluarkannya itu semua akan menjadi kebaikan bagi pemilik kuda ini karena dia memanfaatkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walau annaha marrat binahrin binahar fasharibat minhu wa lam yurid an tusqa bih tusqa min hadha an-nahr kana dhalika hasanatin lahu. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya kuda ini berlalu melewati sungai lalu kemudian kuda itu minum dari sungai tersebut kuda itu minum dari sungai tersebut dalam keadaan si pemilik kuda ini itu tidak menginginkan tidak punya niat untuk e, memberi minum kepada kuda itu. Kuda itu minum dengan sendirinya, itu pun akan menjadi pahala dan kebaikan bagi pemilik kuda ini. Fala ya'lamu miqdara ajrihi illallah. Maka tidak ada yang mengetahui besarnya pahala yang Allah berikan kecuali Allah. Qala wa hiya lidzalika ar-rajul ajr. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan kuda ini bagi pemilik kuda tersebut dia mendapatkan pahala. Wa amma tsani faqala sallallahu alaihi wasallam wa rajulun rabataha taghanniyan wa ta'affufa ay yastaghni bidzalik an su'alin nasi wa yasta'iffu bidzalika an talabihim. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang kedua, jenis yang kedua, seseorang yang dia me memanfaatkan kuda tersebut, kuda itu untuk mencari nafkah yang dengannya dia merasa cukup dan tidak meminta-minta apa yang ada di tangan manusia. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain barang siapa yang mencukupkan merasa cukup dengan dirinya tidak meminta apa yang ada di tangan manusia maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kecukupan kepadanya dan barang siapa yang berupaya untuk bersabar maka Allah Azza wa Jal memudahkan dia untuk memiliki kesabaran itu. Allah sallallahu alaihi wasallam wa lam yansa haqqallah fi riqabiha ولا ظهورها أي إذا أراد شخص أن يركب أو أراد شخص أن يستفيد من هذا الخيل نعم Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang ini tidak lupa, tidak melupakan apa yang menjadi hak Allah apabila ada seseorang hendak meminjam kudanya dalam kebaikan maka dia tetap memberikan kepadanya. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من كان له فضل ظهر فإما يركب أو يحمل عليه متاعه فليجد به على من لا ظهر له dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang lain barang siapa yang memiliki kelebihan dari uh, kendaraan kudanya maka ada kalanya dia mengendarainya atau meletakkan barang-barang barang-barangnya di atas kuda tersebut atau dia memberikan kesempatan kepada yang lain untuk memanfaatkan kuda itu untuk dikendarainya. أما الثالث فقال صلى الله عليه وسلم ورجل ربطها فهي له فهي له ستر عفوا فهي له ستر أحسنت maka baginya ya Allah uyubahu oke okay. يعني أنه ستر حاله واغتنى بها استغنى بها هذا هو المقصود هي له ستر min an yas'alan nas aw an yadhilla lahum. Nah. Nah. hiya lahu sitrun maka kuda tersebut bagi lelaki ini menyebabkan dia sitrun artinya menyebabkan dia merasa cukup sehingga dia tidak perlu uh, meminta-minta apa yang tasturu hajatahu wa taqdi hajatahu kama yasturu ats-tsauba auratahu wa badana yaitu dengannya dia mampu menutupi apa yang menjadi kebutuhan dan keperluannya sebagaimana dirinya sendiri yang dia menutupinya dengan pakaiannya. Wa amma tsalits faqala sallallahu alaihi wa rajulun rabataha fakhran wa riya'a fahiya 'ala dzalika wizrun. Adapun yang ketiga, seseorang pemilik kuda ini di mana dia e, mengikat atau memanfaatkan kuda tersebut dengan penuh kesombongan dan ria maka dia dengan kuda itu mendapatkan dosa. لما سمع الصحابة هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في الخيول سألوه عن الحمر الحمير maka ketika mereka mendengarkan penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini dalam permasalahan kuda-kuda, maka mereka pun bertanya kepada Nabi tentang keledai-keledai. فقال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة أي التي جمعت خصو... جمعت أصول الترغيب في الخير والتحذير من الشر Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawabnya bahwa Allah Azza wa Jal tidak menurunkan kepadaku tentang permasalahan ini kecuali satu-satunya ayat ini yang ayat ini e, mengandung sifat secara umum yang mencakup segala permasalahan. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره yaitu firman Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang melakukan sedikit pun dari kebaikan maka kebaikanlah yang akan dilihatnya dan barang siapa yang mengamalkan sedikit dari kejahatan maka kejahatan itu pula yang akan dia lihat. Hal fil ayah zikrun lil hamir bismiha? Apakah di dalam ayat ini ada penyebutan tentang keledai disebutkan namanya? Lakin huna bil umum amal bil am. Tidak disebutkan lafaz keledai, namun di sini disebutkan lafaz secara umum. May ya'mal mithqala dzarra min al khair. أي خير كان ولو بمثقال ذرة نعم maka barang siapa yang melakukan satu kebaikan sekecil apapun itu maka itulah yang akan dia lihat فإنه يرى ذلك ويجده يوم القيامة maka dia akan mendapatinya dan melihatnya nanti pada hari kiamat. Kama qala ta'ala yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdhara pada hari itu di mana setiap jiwa akan mendapati setiap dari apa yang diamalkannya itu akan dihadirkan di hadapannya wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida dan apa yang dia amalkan dari keburukan maka dia berharap antara dia dengan keburukan itu ada jarak yang jauh yakni dia dijauhkan dari uh, keburukan tersebut. وقد صلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلفه أو جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فسمعه يقرأ هذه الآية. dan ada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah lalu kemudian mereka mendengarkan Nabi membaca ayat ini. Faqala hadhihi hasbi, hadhihi takfini. Maka dia mengatakan ini sudah cukup bagiku, ini sudah cukup bagiku. Lianna fiha ad ila fi'li al-khair wa in qal. Dan disebabkan karena kandungan dari ayat ini adalah seruan dan ajakan untuk melakukan kebaikan walaupun itu sedikit كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan janganlah engkau meremehkan satu pun dari amalan kebaikan walaupun pada saat engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Dan di dalam ayat itu juga terdapat peringatan dari melakukan perbuatan dosa walaupun sedikit. ثم قال الإمام رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية سيأتي بعد قليل أن منصور هذا هو ابن عبد الرحمن بن شيبة والصفية أمه نسب إليها عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال البخاري حدثنا محمد وهو ابن عقبة قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري قال منصور بن عبد الرحمن بن شيبة وابن الصفي المتقدم قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه قال تأخذين فرصة ممسكة أي فيها قطعة من مسك قال فتوضئين بها أمرها بالوضوء فقالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئين بها كم ثلاث مرة الحين ثلاث مرات قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فهمت عائشة من قرائن الكلام تكرارا أوه نسيت قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله فجذبتها أو جبذتها إلي فعلمتها تفضل كمل معلش اقرأ الحديث كله Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala telah memberitakan kepada kami Yahya kata beliau telah memberitakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Mansur bin Sofiyah dari ibunya Mansur bin Sofiyah ini yang akan disebutkan nanti yaitu Mansur bin Abdurrahman bin Syaibah namun di sini dinisbatkan kepada ibunya dari ibunya dari Aisyah bahwa ada seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian terjadi perpindahan sanad. Kata Imam Al-Bukhari telah memberitakan kepada kami Muhammad yaitu Muhammad bin Uqbah kata beliau telah memberitakan kepada kami Al-Fudail bin Sulaiman al numairi Al-Basri. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Mansur bin Abdurrahman bin Syaibah Mansur ini yang disebutkan sebelumnya Kata beliau telah memberitakan kepadaku ibuku dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang haid, bagaimana cara mandi dari haid dan membersihkan haid tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, engkau mengambil kapas yang diberi minyak kesturi, lalu kemudian setelah itu engkau berwudhu dengannya. Kata wanita ini, bagaimana cara aku berwudhu dengannya wahai Rasulullah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berwudhulah kamu. Kata wanita ini kembali, bagaimana cara aku berwudhu dengannya wahai Rasulullah? maka diulangi lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kamu berwudu dengannya maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan aku pun mengetahui apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka aku menarik wanita itu bersamaku lalu aku pun mengajarkan hal itu kepada wanita tersebut apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat oh, Kalimat الوضوء تحتمل معاني Kata wudu di sini ketika Nabi mengatakan kepada yang berwuduklah kamu, ini ada beberapa makna. Wudu as-salah kamilan wa hadzal wudu asy-syar'i. Ada kemungkinan yang dimaksud adalah wudu untuk salat yaitu wudu secara sempurna yang disyariatkan. Wa ghaslul yadain awal wajh faqat yusamma fil lughah wudu dan demikian pula secara bahasa Arab men mencuci kedua tangan dan wajah itu juga disebut wudu. Kaifa haddadat Aisyah wastadallat 'ala al-murad? Lalu bagaimana Aisyah berdalil dengan apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bi amrain. Beliau berdalil dengan dua hal. Al-amr al-awwal annaha tas'al an kaifiyat at-tatahhur ba'da at الحيض. min al Uh, eh, dari perkara yang pertama bahwa wanita ini itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cara membersihkan diri setelah dia uh, selesai dari masa haidnya. Al-amr tsani haya'un nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara yang kedua sifat malunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karrara thalathan tawaddai wa lam yazid. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengulangi sampai tiga kali. Berwuduklah kamu dan beliau tidak menambah dari ucapan ini. Fafahimat Aisyah min al hal sehingga Aisyah radhiyallahu anha memahami dari kondisi ini ma'a al misk dengan ada penyebutan dicampur dengan minyak kasturi أن المراد بالتوضؤ هنا تتبع أثر الدم بعد الطهر من الحيض أي المرأة تتتبع ذلك بالطيب تنظيفا وتطييبا bahwa لمحله الفرج bahwa yang dimaksud berwudu di sini dari apa yang beliau fahami dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa wanita tersebut berupaya untuk membersihkan dengan e, kapas yang dicampur dengan e, minyak kasturi tersebut untuk melihat bekas-bekas darah lalu kemudian dia membersihkannya setiap apa yang dia lihat dari bekas-bekas darah tahai tersebut. Fahaddadat al-ustadallat 'ala al-maqsud bil wudu'i huna. Maka dari sini Aisyah berdalil atau menjadikan ini sebagai Eh, dalil bahwa yang dimaksud dengan wudhu di sini adalah membersihkan bekas-bekas darah itu. Dan di dalam hadis ini juga terdapat anjuran bagi seorang wanita untuk senantiasa menjaga kebersihan dirinya, ya, dan lebih terkhusus lagi setelah dia selesai dari masa haidnya. Wafihi masalah muhimmah. Wahia تقديم الصحابة في فهم السنة لأنهم شاهدوا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل عليه الوحي وعندما تكلم بالسنة ففهموا مراده هل هو العموم أم الخصوص ذلك لا بس إن bas, الله تأتي بها يلا Dan di sini ada permasalahan yang penting sekali yaitu bahwa pemahaman para sahabat itu lebih didahulukan daripada pemahaman selain mereka disebabkan karena mereka sangat mengetahui kondisi-kondisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kapan beliau berbicara dan kapan diturunkan kepada beliau wahyu sehingga mereka memahami apa yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apakah yang diinginkan oleh Nabi keadaan yang bersifat umum atau keadaan yang khusus demikian pula hal yang lainnya dari penunjukan-penunjukan yang datang dari lafaz-lafaz hadis tersebut. Fahadhihi khassiyyah lis-sahabah للصحابة لا يشاركهم فيها أحد من الأئمة والعلماء بعدهم maka ini adalah merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh para sahabat yang tidak ada satupun yang menyamainya dari kalangan para imam dan para ulama setelahnya. ذكر هذا الاستدلال على تقديم الصحابة ابن القيم والشاطبي في الموافقات وغيرهم. Dan disebutkan tentang Hmm. didahulukannya pemahaman para sahabat dalam hal ini Ibnul Qayyim demikian pula Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat dan yang lainnya. ثم قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة تقدم عبد الله بن الوضاح بن عبد الله مولى اليزيد اليشكري عن أبي بشر جعفر تقدم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالة ابن عباس أيضا نعم Lalu kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala telah memberitakan kepada kami Musa bin Ismail yaitu At-Tabudhaki. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Abu Awanah yaitu Abdul Al-Waddah bin Abdullah Liyashkuri. dari Abu Bishr yaitu Ja'far yang telah disebutkan sebelumnya dari Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas bahwa Ummu Hufaid bintul Harith bin Hazm yang dimaksud Ummu Hufaid ini adalah saudara perempuannya Maimunah bintul Harith Ummul Mukminin istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bibi dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhumah ما شاء الله أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وهو الجبن المجفف وأضبا جمع ضب أضبا إيش أضب أضب جمع ضب عدد يعني من الضبان ما شاء الله bahwa أم حفيد بنت الحارث وهي كانت في نجد تعيش وأرسلت هذه الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأختها ميمونة بنت الحارث نعم Ummu Hufaid bintul Harith ini menghadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minyak samin, keju dan beberapa bob, ya. Dan kata beliau bahwa Ummu Hufaid ini hidup di negeri Najd, hidup di negeri Najd dan dia mengirimkan hadiah ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada saudari perempuannya Maimunah. <clears throat> طيب عفوا قال ابن عباس فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلنا على مائدته فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدته ولا أمر بأكلهن Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil mereka. Itu jatuh هذه bihinna zujatuh. Oh. زوجاته دعا بهن هذه الأشياء هذه الأشياء ومنها لا بالأضب الأضب فقط الأضب فقط Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil, ya, mengajak untuk makan dengan menyediakan beberapa bab ini, biawa ini, e, Eh, lalu kemudian biawak-biawak itu pun dimakan di atas hidangan makannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya. Beliau tidak ikut memakannya seperti seorang yang jijik untuk memakannya karena bukan makanan yang biasa beliau makan. Kata Ibnu Abbas, kalau seandainya abdobbu itu haram, maka tentu tidak akan dimakan di atas hidangan makannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak menganjurkan yang lain untuk memakannya. Fahtajja Ibnu Abbas bis sunnati taqririyah. Maka Ibnu Abbas berhujjah dengan sunnah takrir. qad bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam limadha qadira akla ad-dab huwa limadha istaqdarahu. Dan telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengapa beliau merasa jijik darinya. Faqal innahu lam yakun bi ardi qaumi ay la yujad fi ardi Makkah hadha ad-dab. فأجد نفسي تعافه لا تشتهي نعم Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain bahwa Abbabu ini itu tidak ditemukan di negeri kaumku, maksudnya ketika di Makkah, sehingga aku merasa uh, tidak punya selera untuk memakannya. ثم قال البخاري حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وإنه أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا ليس الموضع اللي هو موضع آه، بدر غزوة بدر قال فسر البدر ما المقصود به قال طبقا فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي ثم قال وقال ابن عفير عن ابن وهب بقدر فيه خضرات ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث لا بأس Al-Bulkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala telah memberitakan pada kami Ahmad bin Saleh telah memberitakan pada kami Ibnu Wahab telah memberitakan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada kami Atha bin Abi Rabah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang makan bawang putih mentah atau bawang merah mentah maka hendaknya dia menjauh dari kami atau hendaknya dia menjauh dari masjid kami dan hendaknya dia duduk di rumahnya. Dan pernah suatu ketika dibawakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam badar dan diterangkan oleh Ibnu Wahab yang dimaksud badar di sini adalah piring yang di dalamnya berisi sayur-sayuran. Lalu kemudian beliau mencium ada bau dari sayur-sayuran tersebut. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang sayur-sayuran apa itu, lalu diberitakan kepada Nabi tentang isi sayur-sayuran itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dekatkan, dekatkan sayur-sayuran tersebut. Maka mereka pun mendekatkannya kepada sebagian para sahabat yang ketika itu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Tatkala Nabi melihatnya, maka Nabi pun membenci untuk memakannya dan beliau mengatakan, "Silahkan kalian memakannya karena sesungguhnya aku bermunajat dengan yang engkau tidak bermunajat dengannya." Dan berkata Ibnu Ufair dari Ibnu Wahab disebutkan dengan lafaz bejana yang di dalamnya terdapat sayur-sayuran. al dan Abu Sufyan uh, tidak menyebutkan itu dari Yunus tentang kisah bejana saya tidak mengetahui kata Imam Bukhari apakah ini dari ucapan Az-Zuhri atau termasuk bagian dari hadis. Sa'aqtasiru min al-hadis ala ma yata'allaq bil bab ikhtisaran. Saya akan mencukupkan dari hadis ini yang berkaitan dengan judul bab eh, dengan ringkas. في هذا الحديث احتجاج الصحابة بفعله كاحتجاجهم بقوله وتقريره. di dalam hadis ini para sahabat menjadikan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai hujah, sebagaimana mereka juga menjadikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hujah. Liannahu abad al qidra min amamihi karahatan lah lima fihi min raihat thum Karena di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjauhkan bejana itu dari hadapan beliau Dan beliau mengatakan aku tidak makannya karena beliau mencium ada bau yang wa in kana qad Walaupun uh, sayur mayur tersebut telah dimasak. Wa fil hadis bayan أن الأصل في أفعاله العموم والتشريع إلا ما دل الدليل على الخصوص dan di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan bahwa asal hukum dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bersifat umum untuk beliau dan untuk umatnya kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa itu merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam لما راى كراهيه بعض اصحابه ان ياكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي يعني الملك جبرائيل عليه السلام uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini beliau tatkala uh, tidak menyukai untuk uh, memakan dari isi sayur-sayuran tersebut maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya silahkan kalian memakannya karena sesungguhnya aku bermunajat dengan yang kalian tidak bermunajat dengannya yaitu dengan Jibril terkadang beliau berdialog dengan Jibril alaihi salam ثم قال البخاري رحمه الله حدثني عبيد الله ابن سعد ابن إبراهيم يعني ابن سعد أيضا عبيد الله ابن سعد بن إبراهيم ابن سعد الزهري قال حدثني أبي اللي هو سعد بن إبراهيم وعمي كأن عمه اسمه عبد الرحمن أو راجع نسيت اسم عمه قال حدثنا أبي اللي هو إبراهيم ابن سعد عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر إن لم تجديني فأتي أبا بكر فقال زاد الحميدي يعني عبد الله بن الزبير شيخ البخاري عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت هذه المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم طلبت شيئا فأمرها أن تأتي قالت إذا لم أجدك إذا جئتك وقد مت فقال ائت أبا بكر Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala telah memberitakan padaku Ubaidullah bin Sa'ad bin Ibrahim yaitu Ubaidullah bin Sa'ad bin Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Kata beliau telah memberitakan kepadaku ayahku yaitu Sa'ad bin Ibrahim dan pamanku Yakub. Yakub ahsan. Ya'qub. Pamanku yaitu Yakub, keduanya mengatakan telah memberitakan kepada kami ayahku yaitu uh, Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim dari ayahnya. Kata beliau telah memberitakan padaku Muhammad bin Jubair bahwa ayahnya yang bernama Jubair bin Mut'im memberitakan kepadanya bahwa ada seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian wanita ini berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perkara lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita ini dengan sebuah perintah lalu wanita ini bertanya wahai Rasulullah bagaimana menurutmu apabila engkau aku tidak menemukanmu Maksudnya apabila engkau telah wafat aku men, aku tidak lagi menemukan engkau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila engkau tidak menemukanku maka datangilah Abu Bakar dan ditambah oleh Al-Humaidi dalam riwayatnya dari Ibrahim bin Sa'ad bahwa yang dimaksud oleh wanita ini adalah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadzal hadis qala al-ulama fihi isyarah إلى خلافة أبي بكر الصديق في إشارة إلى إشارة إلى أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات أبو بكر الصديق maka di dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa ini menunjukkan yang berhak menjadi khalifah setelah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena لما qalat idza lam ajidka man ati qala Abu Bakar Sebab di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apabila engkau tidak mendapatiku maka datangilah Abu Bakar. Lakinnaha laysat nassan sarihan. Akan tetapi ini bukan nas yang jelas menunjukkan hal itu. Lakin yusamma bil isyarati wat tanbih. Ini disebut dalam istilah usul isyarat al isyarah wat tanbih. Ada isyarat yang menunjukkan kepada perkara tersebut. Al ima. Al-ima. Al-ima, nah. Wal-ima. Tayyib, alhamdulillah. وهذا أيضا من الأدلة على فضل أبي بكر وتقديمه رضي الله عنه. Dan hadis ini juga menerangkan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan lebih diutamakannya beliau daripada yang lain. ثم قال البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء Lalu kemudian uh, berkata Imam Al-Bukhari bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kalian bertanya kepada ahlul kitab tentang sesuatu apapun. Huna Al-Bukhari tarjama bilafzi haditsin 'an Nabi sallallahu kama taqaddam. Dan di sini Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan judul babnya dengan menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah lalu. وقد رأى النبي صلى الله أو جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صحف من التوراة Pernah suatu ketika Umar radhiyallahu taala anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan uh, Umar membawa beberapa lembaran dari kitab Taurat. Wajada fiha ma yuwafiqu ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dia menemukan di dalam lembaran-lembaran tersebut apa yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمتهوكون أمتحيرون فيها يا ابن الخطاب Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi, apakah kalian ini termasuk apakah engkau termasuk orang yang ragu wahai Ibnu Khattab? Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. Sungguh aku telah membawa syariat ini kepada kalian dengan lembaran yang putih jernih. والذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya kalau seandainya Nabi Musa bin Imran hidup di masa ini maka tidak diperkenankan bagi beliau kecuali dia harus mengikuti apa yang aku bawa ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له محذرا له innaka sata'ti qauman ahla kitab dan uh, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz bin Jabal ke negeri Yaman beliau menyampaikan kepada Muadz sebagai bentuk peringatan kepadanya bahwa engkau akan mendatangi kaum yang mereka itu termasuk ahlul kitab ai fasta'id li ijabat syubuhatihim yaitu yang dimaksud oleh beliau hendaknya engkau bersiap-siap untuk menjawab syubhat-syubhat mereka. Wala yashghaluka bima indahum min al-akhbar wal qasas amma ji'ta ilaihim min ad-din wal ilm. Dan jangan engkau tersibukkan dari apa yang datang dari mereka dari berbagai macam berita-berita dan kisah-kisah yang menyebabkan engkau tersibukkan dari ilmu dan penyampaian dakwah kepada mereka. فعلينا أن نستغني بالوحي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا والسنة عن كل أحد. maka hendaknya kita selalu mendahulukan dan memprioritaskan apa yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dari segala sesuatu. Qala Al-Bukhari rahimahullah wa qala Abu yaman wa Abu yaman huwa syaikhuh Al-Hakam ibn Nafi' yarwi anhu bi kalimat wa عنه بكلمة وقال فهذا موصول وليس فيه انقطاع وقال أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار وهو كعب بن ماتع الحميري تابعي من أحبار اليهود أسلم رحمه الله تعالى وحسن إسلامه نعم Lalu kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dan berkata Abu Yaman. Abu Yaman ini adalah Al-Hakam bin Nafi', guru Al-Imam Al-Bukhari. Penyebutan qala berkata di sini tidak menunjukkan bahwa sanad ini terputus. Lalu kata beliau telah memberitakan pada kami Syuaib bin Abi Hamzah dari Az-Zuhri. Kata beliau telah memberitakan kepada Humaid bin Abdurrahman bahwa beliau mendengarkan Muawiyah Beliau mendengarkan Muawiyah memberitakan kepada beberapa orang dari kalangan Quraisy yang ada di Madinah. Lalu beliau menyebutkan Ka'ab bin Al-Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab bin Mati' Al-Ahbar al ini adalah uh, Al-Himyari beliau asalnya dari Ahlul Kitab, dari seorang Yahudi lalu kemudian beliau masuk Islam dan baik keislamannya dan beliau termasuk dari kalangan tabi'in. وهو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم dan Ka'ab al-Ahbar ini tidak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam وهو ثقة dan beliau adalah perawi yang thiqah terpercaya نعم وهناك من يطعن فيه من الكتاب يريد الطعن في الصحابة أنفسهم dan di sana ada yang mencerca periwayatan dari Ka'ab al-Ahbar yang tujuannya adalah mencerca para sahabat itu sendiri ليدعي أنهم أخذوا عن هذا الذي هو أسلم وهو من اليهود untuk mengklaim bahwa para sahabat itu mengambil riwayat dari orang ini bahwa orang ini yang dahulunya dari kalangan uh, Yahudi dari kalangan ahlul kitab lalu kemudian masuk ke dalam Islam lalu mereka mengklaim bahwa para sahabat mengambil riwayat-riwayat dari Ka'ab al والمحدثون على توثيق كعب الأحبار dan para muhaddis mereka apa mereka berpendapat bahwa Ka'ab al-Ahbar adalah seorang yang terpercaya. Wa sayati ma'na qawli Muawiyah radhiyallahu an dan akan datang nanti makna dari ucapan Muawiyah radhiyallahu anhu Wa وراجع فتوى الشيخ ابن Baz rahimahullah fatwa فتاوى الشيخ Baz fa fiha maqalah fiha ad-difa' an Ka'b al-Ahbar wal rad 'ala ba'd al-kuttab. Dan silahkan kalian merujuk kepada uh, ucapan Syekh Ibn Baz rahimahullah taala di mana padanya terdapat pembelaan terhadap Ka'b al-Ahbar dan bantahan terhadap sebagian para penulis yang mencerca Ka'ab al-Ahbari. Qala Muawiyah radhiyallahu anhu in kana yani Ka'ban من اصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن اهل الكتاب وان كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب الكذب هنا معناه الخطا في لغه اهل الحجاز كما قال صلى الله عليه وسلم كذب ابو السنابل يعني اخطا نعم لنبلو يعني نمتحن ها نمتحنه نبلو أي نجد نقف عليه نعم آه. نجد lalu kemudian فيما يحدث به إذا عرضناه على الكتاب والسنة نعم lalu berkata Muawiyah radhiyallahu taala anhu menerangkan tentang uh, Ka'ab al-Ahbar kata beliau bahwa beliau ini termasuk di antara orang yang paling jujur dari kalangan para muhaddits yang mereka memberitakan dari ahlul kitab meskipun kami mendapati pada Muaw eh, pada Ka'ab al-Ahbar itu al-kadhib. Yang dimaksud al-kadhib di sini bukan dusta, tapi kekeliruan. Bahwa kami mendapati ada kekeliruan dari apa yang diberitakan oleh Ka'ab al-Ahbar, termasuk di antara eh, makna atau termasuk diantara ungkapan bahasa dari ahlul Hijaz. Mereka apabila menyebutkan sebuah kesalahan terkadang mereka menyebutkan dengan sebutan al-kadhib. Seperti misalnya uh, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadzaba Abu Sanabil yang dimaksud kadzaba di sini bukan dusta tapi keliru keliru apa yang diucapkan oleh Abu Sanabil jadi bukan tuduhan dusta فلا بد أن نعرف لغتهم فيما يتكلمون به ويتخاطبون maka merupakan keharusan bagi kita untuk mengenal bahasa mereka yaitu dengan apa mereka berdialog dengan apa mereka berbicara لأن قوله من أصدق ينافي الكذب فالكاذب ليس بصادق Sebab ucapan Muawiyah di sini bahwa Ka'ab termasuk di antara orang yang paling jujur, ini jelas menafikan dan meniadakan sifat dusta darinya. وفي هذا أن الصحابة قد كانوا يسمعون منه أخبار بني إسرائيل. Dan di dalam riwayat ini menunjukkan bahwa para sahabat terkadang mereka mendengarkan dari Ka'ab al-Ahbar berita-berita yang datang dari Bani Israel. ولكن ذلك مقيد كما سيأتي في الحديث. Namun hal tersebut uh, terikat atau terkhusus sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. قال البخاري رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم الآية آمنا بالله وما أنزل عفوا. إلينا لا عندي هكذا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم آية العنكبوت عندك آية أخرى آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل الآية عندي غير الآية عندك شو الآية اللي عندكم كما عندنا إيه. النسخة اللي عندك نراجع إن شاء الله تفضل طيب Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala telah memberitakan kepada Muhammad bin Bashar telah memberitakan kepada kami Uthman bin Umar telah mengabarkan kepada kami Ali bin Al-Mubarak dari Yahya bin Abi Kathir dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwa beliau berkata Ahlul Kitab mereka membaca dahulu mereka membaca kitab Taurat dengan bahasa Ibrani lalu mereka menafsirkannya dengan bahasa Arab untuk kaum muslimin maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda jangan kalian membenarkan apa yang dikatakan dan disampaikan oleh ahlul kitab dan jangan pula kalian mendustakannya namun hendaknya kalian mengatakan kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan dari sebelum kami wa illatu hadhal hukum Bayanahan nabi SAW Wa illatu hadhal hukum kama buyina fi ba'dal riwayatil riwayat dan sebab dari hukum ini sebagaimana diterangkan dalam riwayat yang lain. Eh, wa qabla an adhkur al-illah, Allah Azza wa Jalla akhbarana anna al kitab harrafu wa ghayyaru wa baddalu. Dan Allah Azza wa Jalla telah memberitakan kepada kita bahwa ahlul kitab mereka telah banyak melakukan perubahan-perubahan. Fanahnu nuhina an tasdiqihim aw takdzibihim. Sehingga kita dilarang untuk membenarkan apa yang mereka ucapkan atau mendustakan لأننا إن صدقناهم فقد يكون هذا من ما حرفوه وبدلوه فنصدق بالكذب Sebab kalau kita membenarkan apa yang datang dari mereka, boleh jadi apa yang mereka sebutkan itu justru termasuk bagian dari kedustaan mereka, termasuk dari apa yang mereka rubah-rubah. وإن كذبناهم فقد يكون هذا من الحق الذي لم يحرفوه فنقع في التكذيب بالحق dan apabila kita mendustakan apa yang datang dari mereka boleh jadi itu justru adalah merupakan kebenaran yang mereka tidak melakukan perubahan padanya sehingga kita termasuk orang yang mendustakan kebenaran المرويات عن أهل الكتاب يقال لها الإسرائيليات riwayat-riwayat yang datang dari ahlul kitab itu disebut riwayat Israiliyat وهذا الحكم متعلق بنوع منها dan hukum ini berkaitan dengan satu jenis dari riwayat-riwayat tersebut. Li'annaha thalathatu aqsam. Karena riwayat yang datang dari ahlul kitab itu ada tiga macam. Al-qismul awal ma jaa min hadhihi riwayat muwafiq li dinina. Jenis yang pertama, riwayat-riwayat yang datang dari ahlul kitab yang sesuai dengan apa yang telah datang di dalam agama kita. فهذا نصدق به ونؤمن لأنه وافق ديننا شهد له ديننا بالحق Maka jenis yang pertama ini kita mengimaninya dan kita membenarkannya karena memang sesuai dan sejalan dengan apa yang datang di dalam agama kita. فتصديقنا به لأن ديننا شهد بصدقه Maka kita membenarkan berita itu karena agama kita yang telah mempersaksikan kebenarannya. القسم الثاني ما شهد الكتاب والسنة على كذبه وبطلانه Jenis yang kedua, apa yang dipersaksikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah atas kedustaan yang mereka riwayatkan. فهذا يجب أن نكذبه ونعتقد بطلانه لأن الكتاب والسنة أبطلاه Nah, jenis yang kedua ini wajib bagi kita untuk mendustakannya dan mempersaksikan kebatilannya karena Al-Quran dan As-Sunnah mempersaksikan kedustaan dan kebatilannya. القسم الثالث الذي لا يوافق كتابنا ولا يخالفه Adapun jenis yang ketiga yaitu riwayat yang datang dari mereka tidak ada yang membenarkan di dalam agama kita tidak pula ada yang mendustakannya. فهذا الذي رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج Maka jenis yang ketiga inilah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan kepada kita untuk memberitakan dari ahlul kitab dan tidak ada dosa. Walakin ma'a tahdithina la nusaddiq wa la nukadzib. Namun meskipun kita memberitakan dari Bani Israel, kita tidak membenarkan dan tidak pula mendustakannya. Hada khulasat al-mawqif min riwayat al-Israiliyah. Ini adalah eh, kesimpulan dari sikap kita di dalam meriwayatkan atau menyikapi berita-berita dari Bani Israel. وهناك كتب ما ادري نذكرها ما اريد استطرد مساله الاسرائيليات في كتب أيوة. التفسير ما مو نعم. وقتها الحين طيب ما يحتاج ثم قال البخاري حدثنا موسى بن اسماعيل وقال حدثنا ابراهيم وابن سعد تقدم قال اخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله وابن عتبه بن مسعود ان ابن عباس رضي الله عنهما قال نعم Lalu kemudian berkata Imam Al-Bukhari telah memberitakan kepada kami Musa bin Ismail, telah memberitakan kepada kami Ibrahim yaitu Ibnu Sa'ad telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah yaitu bin Utbah bin Mas'ud bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata Qala Ibnu Abbas kaifa ay munkiran 'ala an-nas kaifa tas'aluna ahla al-kitab 'an shay'in wa kitabukum alladhi unzila 'ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahdathu Lalu kata Ibn Abbas radhiyallahu taala mengingkari apa yang mereka lakukan dalam meriwayatkan dari ahlul kitab. Beliau mengatakan bagaimana mungkin kalian bertanya kepada ahlul kitab tentang sesuatu sementara kitab kalian yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baru كما قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم نعم sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah datang kepada mereka satu penyebutan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang baru melainkan hati-hati mereka itu lalai dan dalam keadaan mereka bermain-main لأن القرآن آخر الكتب المنزلة sebab Al-Qur'anul Karim adalah akhir kitab wahyu yang diturunkan وكتب الله كلها من كلامه dan seluruh kitab-kitab Allah itu termasuk dari firman-Nya وليس معنى قوله محدث أي مخلوق dan bukan makna dari muhdats di sini bahwa yang dimaksud bahwa firman Allah itu makhluk ولكنه تكلم الله عز وجل به وأنزله إليكم ولم يكن لكم به علم Namun yang dimaksud bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya tersebut dan se- tidak diturunkan sebelumnya dalam keadaan kalian belum memiliki ilmu sebelumnya tentang hal itu. كما قال صلى الله عليه وسلم في النهي عن الكلام في الصلاة إن الله يحدث ما يشاء وقد أحدث ألا تكلموا في الصلاة يعني شرع وأمر Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan di dalam salah satu sabdanya yang menerangkan tentang tidak diperbolehkannya berbicara di dalam salat bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan apa yang dikehendakinya dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhditsu yang dimaksud yahditsu di sini adalah wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala agar jangan kalian berbicara di dalam salat. Qala Ibnu Abbas afwan eh, wa kitabukum alladhi unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahdath taqra'unahu mahdhan lam yushab ay khalisan lam yukhlat bighairihi Nah. Yaitu kalian membaca Al-Quranul Karim itu murni dan belum dicampuri dengan sesuatu yang lain. وقد قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون dan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaga dan memeliharanya قال ابن عباس وقد حدثكم أي الله عز وجل والقرآن قد حدثكم الله في القرآن أو تقول قد حدثكم يعني القرآن عفوا أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا Lalu kemudian berkata Ibn Abbas bahwa Al-Quranul Karim telah memberitakan kepada kalian bahwa ahlul kitab mereka telah melakukan perubahan-perubahan terhadap kitab Allah dan mereka menulis kitab itu dengan tangan-tangan mereka sendiri dan mereka mengatakan ini datangnya dari sisi Allah untuk yang tujuan mereka melakukan hal itu agar mereka dapat meraih harga atau nilai yang sedikit dari kehidupan dunia ini. Ala yanhaakum ma ja'akum min al-'ilm an mas'alatihim. Allah Allah. Yani ala taktafun bima ja'akum min al-Qur'an was sunnah an an mas'alati ahli al-kitab. Naam. Bukankah telah telah datang larangan kepada kalian tentang apa yang datang kalian dari ilmu tersebut yaitu dari Al-Qur'an Al-Karim larangan untuk bertanya kepada mereka idza kana hadzal mauqif mimman yas'alu ahla kitab apabila ini adalah merupakan sikap terhadap orang yang bertanya kepada ahlu kitab walam yaktafi bima auhahu Allah ila rasulih dan tidak merasa cukup dengan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada rasulnya biman yas'alu falasifah lalu bagaimana dengan kondisi orang yang bertanya kepada kaum mulhid dari kalangan kaum filsafat wa Lalu kemudian mereka mencari ilmu dari kaum filsafat dari Aristoteles dan Platon dan yang semisal mereka. Atau Ibn Sina wal Farabi atau mengambil ilmu dari Ibn Sina dan Al-Farabi. ففلاسفة اليونان لا يؤمنون بالنبوات ولا بالرسالات kaum filsafat Yunani mereka tidak beriman kepada kenabian dan mereka tidak beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. فهناك من يعتمد الفلسفة اليونانية ويقدمها على الوحي والكتاب والسنة. Di sana ada yang lebih memprioritaskan filsafat Yunani dan lebih mendahulukan hal itu daripada kitabullah dan as-sunnah. هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم ونهي أصحابه عن مسألة وسؤال أهل الكتاب وهم أقرب وأصحاب يعني كتاب منزل فكيف بسؤال من لا يؤمن بكتاب ولا رسول Maka ini adalah merupakan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum di mana mereka melarang untuk bertanya kepada ahlul kitab dan dalam keadaan telah diturunkan pada mereka Alkitab Lalu bagaimana lagi dengan hukumnya orang yang bertanya kepada orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya? ثم قال ابن عباس والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم Lalu kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan demi Allah kami tidak melihat dari mereka seseorang yang bertanya kepada kalian tentang apa yang diturunkan kepada kalian. قد يستدل بهذا القول من ابن Abbas على أنه لم يكن ممن يأخذ عن أهل الكتاب dan boleh dijadikan sebagai dalil dari uh, hal ini dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Ibn Abbas tidak mengambil riwayat dari ahlul kitab sama sekali. وبقي باب أخير فقط نأخذه سريعا لن نطيل فيه إن شاء الله. بقي باب آخر. قال الإمام البخاري باب قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا قبل قبل هذا آخر خلاص هو إيه باب وكان الإنسان أكثر شيء جدلا باب كم هذا 18 آخر باب إن شاء الله طب منهم يا أخي Ya, ini akhir bab jadi sabar sedikit kita selesaikan. خلاص باب واحد ثم sudah, sudah, خلاص Ah, satu bab lagi terus selesai. Eh, bas insyaallah, sabar. الله صبر ما معنى صبر Sabar. صبر صبر ان شاء الله ها ان شاء الله إيه. قال البخاري رحمه الله باب قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وقوله تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bab dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan manusia adalah orang yang paling sering eh, berdebat dan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya jangan kalian mendebati ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Al-ayatul ula tadullu ala dhammil jidal Ayat yang pertama itu menerangkan tentang tercelanya berdebat. Wal ayat tsaniyah tadullu ala jawaz ba'd anwa'ih. Dan ayat yang kedua itu menunjukkan bolehnya sebagian jenis perdebatan itu. وقد وردت الأدلة بالنوعين dan telah datang dalil-dalil yang menerangkan dua, dua macam perdebatan ini. فإذا كانت المجادلة Apabila perdebatan itu للوصول إلى الحق وإظهاره yang bertujuan untuk sampai kepada kebenaran dan untuk menampakkan kebenaran ولم تكن من أجل المغالبة dan bukan bertujuan untuk menang-menangan ولم تقتضي رد الحق dan tidak mengarah kepada penolakan terhadap kebenaran dan bertujuan untuk menegakkan hujjah dan menolak atau membantah syubhat. Maka perdebatan yang seperti ini boleh. dan ini termasuk di antara jenis mengajak manusia kepada jalan Allah. bil munkar dan termasuk bentuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amma idza kanat al mujadalah bi khilaf dzalik adapun jika perdebatan itu berbeda dengan apa yang disebutkan fahiya madhmumah maka itu perdebatan yang tercela. Idza kanat li mu'aradat an-nusus asy-syar'iyyah apabila bertujuan untuk menentang dalil-dalil syar'i. I. أو اقتضت التكذيب ببعض الحق الذي مع الآخر التكذيب بالحق الذي مع الآخر atau bertujuan untuk mengalahkan kebenaran yang ada di pihak yang lain أو ضرب الأدلة الشرعية بعضها ببعض atau bertujuan untuk me- me- menghantam sebagian dalil terhadap sebagian yang lain menjadikan kontradiksi antara satu dengan yang lain في سنن أبي داود وغيره بسند حسن عن عمرو بن الشعيب عن أبي عن جد عبد الله بن عمرو بن العاص dalam Sunan Abu Daud dan yang lainnya disebutkan oleh Abu Daud dalam Sunannya dengan sanad yang hasan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Al-As. anna النبي sallallahu alaihi wasallam kharaja ala على ashabihi fi masjidihi wa hum yatajadaluna fi mas'alatin fil qadar bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju ke masjidnya dan melihat ada beberapa orang mereka sedang melakukan perdebatan dalam permasalahan takdir. Yaqul ba'dhum alam yaqulillahu kadza wa akhar alam yaqulillahu kadza. Di mana sebagian mereka mengatakan bukankah Allah berfirman demikian, yang lainnya lagi mengatakan bukankah firman Allah demikian. فخرج صلى الله عليه وسلم مغضبا كأنما فقئ حب الرمان في وجهه من شدة الغضب Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun keluar dalam keadaan beliau marah, seakan-akan ada buah delima yang dipecahkan di wajah beliau, saking merahnya yang nampak dari wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akibat kemarahan. فقال أبي هذا بعثت إليكم maka Nabi mengatakan, apakah dengan cara yang seperti ini aku diutus ke tengah-tengah kalian? Abi hadza umirtum? Apakah dengan hal ini kalian diperintahkan? La tadribu kitab Allah ba'dahu bi ba'd. Jangan kalian memukul kitab Allah sebagian sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Fa inna man kana qablakum darabu kitab Allah ba'dahu bi ba'd fahalaku. Maka sesungguhnya ahlul kitab mereka mempertentangkan sebagian Alkitab dengan sebagian yang lainnya sehingga hal itu menyebabkan mereka binasa. minhu bih. Apa yang kalian ketahui dari Al-Qur'anul Karim itu amalkanlah. Wa ma ila 'alimih. Dan apa yang kalian tidak ketahui maka serahkan kepada yang alimnya, yang berilmu tentangnya. وفي البخاري قوله صلى الله عليه وسلم dan di dalam Sahihul Bukhari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an ma talafat alaihi qulubukum." Hendaknya kalian membaca Al-Qur'an selama hati-hati kalian menyatu. Fa idza ikhtalaftum faqumu anhu. Dan apabila kalian berselisih maka berdirilah meninggalkan majelis itu. Wa fi Tirmidzi wa ghairihi qala sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dan yang lainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah sesat satu kaum setelah mereka diberi hidayah melainkan kesesatan itu disebabkan karena mereka diberi kemampuan untuk berdebat. Waqad dzakara al-a'immah kal-imam Ahmad wa ghairihi dan telah disebutkan oleh para imam imam ahlus sunnah seperti al-imam Ahmad dan yang lainnya dalam usul sunnah. Qala wa tarkul jidali wal al-jadali wal khusumati fid din. Kata beliau termasuk di antara prinsip sunnah adalah meninggalkan perdebatan dan perseteruan di dalam agama ini. Lianna al-khusumat fid din sababun lit karena perseteruan dan perdebatan di dalam agama ini yang menjadi sebab seseorang berpindah-pindah keyakinan كما قال بعض السلف من أكثر الخصومات أكثر التنقل sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para ulama ussalaf siapa yang banyak melakukan perdebatan dan perseteruan dia akan sering berpindah-pindah keyakinan وكثير من الخصومات والجدال يؤدي إلى رد بعض الحق dan banyak sekali terjadi perdebatan-perdebatan tersebut yang justru menyebabkan mereka menolak sebagian kebenaran ويرافقه كثير من المقاصد السيئة lalu kemudian hal ini dibarengi dengan banyaknya tujuan-tujuan yang buruk من الفخر والعلو وحب الظهور dari tujuan berbangga-bangga dan uh, merasa tinggi dari yang lain dan Eh, apa menampakkan eh, bahwa dia lebih daripada yang lainnya. Wal jadal ma'khudun min al jadl wa kullun yarmi bi hujjatihi. Dan uh, al jadal itu berasal dari kata jadal, maksudnya setiap orang melemparkan hujahnya. Amma idza ta'addabu bima qala al Imam Asy-Syafi'i Adapun jika mereka beradab seperti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, "Ma nadhartu ahadan illa wadittu an yujri Allahu al-haqqa 'ala lisanihi." Tidaklah aku berdialog dengan seseorang kecuali aku berharap semoga kebenaran itu ditampakkan melalui lisan orang yang berseteru denganku. Wa kana al-qasd minhu al-wusul ila al-haqq wa adillatihi di mana tujuan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dari dialog tersebut adalah sampai kepada kebenaran dan kepada dalil-dalilnya. Fahuwa mahmud. Maka ini yang terpuji. Qala al-Bukhari hadatsana Abu البخاري حدثنا أبو اليمان تقدم Nafi' qala akhbarana Shu'aib 'an az-Zuhri ha. Hadatsani Muhammad محمد Salam wal-Baykandi qala akhbarana 'Attab بن Bashir 'an Ishaq وابن هذا إسحاق بن من ما معك إسحاق بن راشد نعم إسحاق بن راشد عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين علي بن الحسين بن علي الملقب بزين العابدين من أجلة التابعين التابعين أو من أجلة التابعين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نعم Lalu berkata Imam Bukhari rahimahullah telah memberitakan kepada kami Abu Yaman telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri. Kemudian perpindahan sanad kata Imam Bukhari telah memberitakan kepada aku Muhammad bin Salam telah mengabarkan kepada kami Atab bin Bishr dari Ishaq yaitu Ishaq bin Rashid dari Az-Zuhri kata beliau telah mengabarkan kepada aku Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib yang dikenal dengan Ali Zainul Abidin dan beliau termasuk diantara ulama tabi'in yang paling mulia bahwa Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma memberitakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah alaiha salam bint Rasulullah, sallam ay laylan at-tarq fil layl yani ja'ahuma ila mahallihima na'am Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintu Ali radhiyallahu anhu yang bersamanya Fatimah mengetuk pintu rumahnya di malam hari. Fakala lahum ala tusallun ay salatil lail wa qiyamil lail. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, tidaklah tidakkah kalian mengerjakan salat yaitu salatul lail? Wa fi hadha tafaqqudu ar-rajuli ahlahu wa asdiqa'ahu wa qarabatahu wa hathihim 'ala an-nawafil. dan di dalam hadis ini terdapat uh, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupaya untuk menganjurkan keluarganya dan para sahabatnya, kerabatnya untuk menghidupkan amalan-amalan sunnah. فقال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله أي إذا نمنا فإذا أنفسنا بيد الله مطلقا لكن يتحدث عن النوم fa idza syaa an yab'atsana ay min naumina lalu Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan aku berkata wahai Rasulullah sesungguhnya jiwa-jiwa kami itu berada di tangan Allah Apabila Allah menghendaki untuk membangkitkan kami, maksudnya dari tidur, maka Allah akan membangunkan kami dari tidur kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam da'ahuma ila nafilatin wa khair. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk melakukan amalan sunnah. Qad yakunu lahuma 'udhrun. Qad yakunu lahuma 'udhrun Dan boleh jadi keduanya memiliki udhur. Walakinna jawab Ali radhiyallahu an huwa haq fi al qadar. Akan tetapi jawaban Ali radhiyallahu taala anhu dalam perkara ini memang benar dari sisi takdir. Anu, idza sya'allah an yab'atsana min naumina ba'atsana. Di mana Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa jika Allah ingin membangkitkan kami dari tidur kami, maka Allah yang membangunkan kami. Alaysa min adhkar al-istiqab Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bukankah termasuk di antara zikir setelah bangunnya seorang dari tidur, alhamdulillah yang telah membangunkan kami setelah mematikan kami dan hanya kepadanya lah kita dibangkitkan. ومن أذكار النوم آه، شنو وضع الله يسمك الله ما موتوا ها ما موتوا وأحيا اسمك الله لا أيضا الأبعثني ها آه، من أذكار النوم اللهم اللهم إن أمسكت نفسي آه، فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين نعم Dan apabila engkau melepaskannya kembali maka jagalah dengannya hamba seperti engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh termasuk di antara zikir uh, tidur. وقد تعددت توجيهات العلماء لجواب علي رضي الله عنه نظرا لمنزلته ومكانته. Dan telah banyak penjelasan dari beberapa para ulama dalam memahami ucapan Ali radhiyallahu taala anhu melihat kepada kedudukan dan keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Wala nadri hal ba'da an insaraf anhu Nabi sallam qama fa sallaya am la. Dan kita tidak mengetahui apakah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi apakah keduanya bangun untuk melakukan qiyamul lail atau tidak. Wa Ali radhiyallahu anhu huwa dzaka al-haris 'ala an-nawafil was-sunan. Dan Ali radhiyallahu taala anhu beliau adalah sahabat yang semangat untuk menghidupkan amalan-amalan sunnah. Famarratan ja'ahuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'allamahuma ad-du'a allahu khairun min khadim tasbih. Dan pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya zikir dan tasbih yang beliau mengatakan itu lebih baik daripada seorang pembantu. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, wallahu akbar 34 wa qala khairul lakuma min khadim. Yaitu zikir subhanallah walhamdulillah dan uh, Allahu akbar sebanyak 33 kali itu lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu. قال علي رضي الله عنه فما تركتهن منذ سمعت رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Tidaklah aku meninggalkan apa yang disampaikan oleh Nabi itu semenjak aku mendengarkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Faqala lahu rajulun, "Wala lailata siffin?" Maka ada seseorang bertanya kepada Ali radhiyallahu an, "Tidak pula kamu meninggalkannya dalam peristiwa di malam hari dalam peristiwa perang Siffin?" Faqala Ali radhiyallahu an, "Wala lailat Siffin, lam ad'aha hatta lailat Siffin." Maka Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, oh. "Aku tidak meninggalkan zikir ini bahkan di malam ketika terjadinya perang Siffin." فقوم هذه محافظتهم على هذه السنن فكيف بالواجبات والدين maka Arkan kondisi mereka yang senantiasa menjaga amalan-amalan sunnah ini apalagi dalam hal menjaga dan menegakkan kewajiban wal khulasa anna nabi sallallahu alaihi wasallam istadalla bil ayah لما انصرف عنهما ويضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا Intinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggalkan rumah keduanya, beliau pun sambil memukul kepahanya dan beliau membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia itu uh, paling banyak melakukan perdebatan. ومع أن الآية أنزلت عن في الكفار dan ayat ini asalnya itu diturunkan kepada orang-orang kafir. ولكن دلت السنة ومسلك الصحابة أنه قد يستدل بالآية التي أنزلت في الكفار على جزء من المعنى ولو لم تكن في في تكفير المسلم akan tetapi meskipun uh, ayat ini dan yang semisalnya terkadang diturunkan kepada orang-orang kafir namun hal ini menunjukkan terkadang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai dalil yang diarahkan salah satu bagian dari penunjukan kandungan dari ayat tersebut terhadap sebagian kaum muslimin walaupun tidak secara menyeluruh dan tidak menunjukkan pengkafiran terhadap kaum muslimin. Wa illam yattafiqa fil hukum. Meskipun tidak menyatu dalam satu hukum. Misal tsani Jabir lamma qata'a tamimatan min insanin wa qala "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Fahadhihi syirkun asghar wal aya في fi الشرك syirkil Demikian pula Jabir radhiyallahu taala anhu ketika beliau memutus jimat yang dikenakan oleh seorang lalu kemudian beliau berdalil dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan tidaklah kebanyakan dari mereka beriman kecuali mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini itu diturunkan kepada syirik akbar dan beliau menjadikannya sebagai dalil terhadap syirik asgar. Wal mithal ats-tsalits ma ajma'a al-ulama'u 'alaihi fi dhamm at-taqlid mustadillin biqoulihi ta'ala wa qalu inna wajadna aba'ana 'ala ummah. Permisalan yang ketiga apa yang dijadikan sebagai hujah oleh para ulama tentang larangan seseorang untuk melakukan taklid dengan berdalil firman Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin bahwa kami mendapati nenek moyang kami di atas satu ajaran. Lianna al-asl al-jami' huna at-taqlid. Sebab asal yang mengumpulkan permasalahan di sini adalah larangan taklid. وليس عند العلماء أن المقلد حكم حكم المشرك والعياذ بالله. Dan bukan yang dimaksud di sini bahwa para ulama menjadikan itu sebagai dalil bahwa orang yang bertaklid hukumnya sama seperti orang musyrik artinya keluar dari Islam. Wa hadza bi khilaf madhabil khawarij. Dan ini menyelisihi manhaj dan madhab kelompok khawarij. Kama qala Ibnu Umar dhahabu ila ayatin unzilat fil musyrikin faj'aluha fil mu'minin fil muslimin المسلمين bi hukmiha takfiran. sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa kelompok khawarij ini mereka mengutip ayat-ayat yang diturunkan kepada kaum musyrikin lalu kemudian mereka menerapkannya kepada kaum muslimin yang bertujuan untuk mengafirkan mereka dan mengeluarkan mereka dari Islam. Qala Abu Abdullah yani Al-Bukhari yuqal ma ataka lailan huwa tariq. Maka disebutkan oleh Imam Al-Bukhari Abu Abdullah eh, apa yang datang atau seorang yang datang kepadamu di malam hari dalam bahasa Arab itu disebut tariq إذا جاءك في الليل ومنه في الحديث إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن ها ومنه في الحديث إلا طارقا يطرق بخير iya dan wa, disebutkan dalam sebuah hadis kecuali seorang yang mengetuk atau mendatangimu di malam hari dalam kebaikan wa nahana sallam an yatruqa ar-rajulu ahlahu laila Dan ada hadis dari Nabi Jika kana Shallallahu Alaihi ghaiban. Wasallam مسافرا melarang seseorang untuk mendatangi keluarganya di malam hari, maksudnya dari perjalanan safar. من طريقة البخاري إذا جاءت كلمة في الحديث فسرها ثم انتقل إلى نظيرها في القرآن ففسرها فجمع بين غريب الحديث والقرآن Termasuk di antara metode Imam Al-Bukhari di mana beliau apabila menemukan ada satu kata di dalam hadis yang termasuk dari uh, e, gharaib dari kata yang perlu dijelaskan maka beliau pun menafsirkan dan menerangkan hadis tersebut lalu beliau mengutip ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala dan menerangkan pula makna dari kata tersebut sehingga menyatu dalam hal ini penafsiran yang disebutkan di dalam ayat dengan penjelasan gharibul hadis dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha ala sa'ati ilmi bil hadis wal lughah wal gharib. Dan ini menerangkan tentang keluasan ilmu al-Imam al-Bukhari dalam hadis demikian pula dalam bahasa. Wa qad وقد جمع محمد فؤاد عبد الباقي في مجلد Quran min Sahih al-Bukhari. Dan telah dikumpulkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi di dalam sebuah kitab غريب القرآن دري صحيح الإمام البخاري وهذا من الأمثلة قال البخاري لما ذكر الطرق في الليل ويقال الطارق اللي في سورة الطارق والسماء والطارق ويقال الطارق النجم والثاقب المضيء يقال أثقب نارك للموقد يعني أضئها فانتقل إلى تفسير والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم ها As-saqib. Ma makna as Lalu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala juga di sini menjelaskan makna tarik dan dikatakan bahwa at-tarik yang dimaksud adalah bintang yaitu yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala wan najmu tsaqib. At-tarik yang dimaksud adalah bintang dan as-saqib adalah yang bersinar. Dan dikatakan di dalam bahasa Arab ithqib naraka lil mauqid maksudnya isqib yaitu sinari berikanlah api sina- sinaran atau cahaya api tersebut untuk orang yang menyalakannya. آخر حديث قال البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن سعد عن سعيد وابن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال Akhir hadis yang disebutkan di sini Allah alhamdulillah. kata Imam Al-Bukhari telah memberitakan pada kami Qutaibah telah memberitakan pada kami Al-Laits dari Sa'id dan ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Al-hadis al-awwal hadis Ali yata'allaq bil ayat al-ula Hadis yang pertama yaitu hadis Ali itu berkaitan dengan ayat yang pertama yang disebutkan di dalam judul bab. Wa hadzal hadis ats-tsani yata'allaq bil ayat ats-tsaniyah fi mujadalah ahli al-kitab dan akhir yaitu hadis yang kedua berkaitan dengan hadis yang kedua yang disebutkan dalam judul bab yang berkaitan dengan berdialog dengan ahlul kitab. Qala Abu Hurairah baina nahnu fil masjid kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal intaliqu ila yahud kharaja ay min hujratihi. Naam. Uh, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu suatu ketika kami berada di masjid maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamarnya, keluar dari rumahnya lalu beliau mengatakan hendaknya kalian mendatangi kaum Yahudi. Fakharajna ma'ahu hatta ji'na baital midras mahal ta'abbudihim wa qira'atihim wa ta'allumihim. Lalu kami pun keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga kami mendatangi Baitul Midras. Baitul Midras adalah tempat di mana mereka melakukan peribadatan dan ibadah mereka. تعلمون أن اليهود كانوا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة Dan kalian mengetahui bahwa kaum Yahudi mereka bertetangga dengan kaum muslimin di kota Madinah. وكانوا ثلاثة قبائل معروفة Dan بنو mereka- النضير وبنو قينقاع وبني Quraidah. قريظة نعم Dan mereka kaum Yahudi yang ada di kota Madinah ada tiga kabilah yang masyhur yaitu Banu Nadir, Banu Qainuqa dan Banu Quraidah. وقد kana بينه وبينهم صلحا صلح نعم Dan di antara kaum muslimin dan kaum Yahudi di kota Madinah itu ada perjanjian damai di antara mereka. ثم نقضوه وتفاصيل احداثهم مع ma'na al في mabsuta fi sirah الحديث Kemudian mereka merusak dan membatalkan perjanjian damai tersebut dan pembahasan secara rinci tentang hal ini itu diterangkan di dalam hadis atau di dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab hadis. Wa qad aslama minhum man aslam wa min ashharihim Abdullah bin Salam ahad alladziina basyarahum Nabi sallam bil jannah. Dan telah masuk Islam di antara orang-orang Yahudi tersebut ada yang masuk ke dalam Islam dan termasuk di antara yang paling masyhur di antara mereka adalah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam Beliau salah seorang sahabat Nabi yang telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga. وبقيت بقية من اليهود في المدينة حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعهد عمر وأخرجوا بعد ذلك في عهد عمر رضي الله عنه dan masih ada yang tersisa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa orang Yahudi yang mereka tetap tinggal di kota Madinah hingga wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka masih tetap tinggal di kota Madinah hingga di masa khilafah Abu Bakar As Siddiq. Demikian pula di masa Umar dan di masa Umar radhiyallahu taalaan mereka pun dikeluarkan dari kota Madinah. Baqau fil Madinati lihajatil muslimina lahum. Mereka tetap tinggal di Madinah karena keperluan dan kebutuhan kaum muslimin kepada mereka. فلما استغنى المسلمون في عهد عمر أخرجهم تنفيذا لقوله صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود من جزيرة العرب فلما إيش استغنى عنهم المسلمون maka tatkala kaum muslimin mereka tidak lagi merasa butuh kepada kaum Yahudi maka Umar radhiyallahu taala anhu mengeluarkan mereka dari kota Madinah dan beliau mengatakan keluarkanlah mereka kaum musyrikin dari uh, jazirah Arab فدل صنيع أبي بكر وعمر فدل فعل أبي بكر من إبقائهم وعمر إبقائهم مدة ثم إخراجهم أن هذا يعود إلى نظر ولي الأمر للمصلحة نعم maka perbuatan Abu Bakar Siddiq yang tetap memberi kesempatan mereka bermukim di Madinah. Demikian pula di masa Umar radhiyallahu taala anhu yang memberi kesempatan kepada mereka untuk tetap tinggal di Madinah beberapa saat lalu kemudian mengeluarkan mereka ini semua kembali kepada eh, pandangan pandangan dari pemerintah untuk melihat apa yang menjadi maslahat bagi mereka. fihi jawaz dukhul al-kafir al-Madinah bi khilaf Makkah. Dan di dalam hadis ini menunjukkan bolehnya orang kafir masuk ke kota Madinah berbeda halnya dengan memasuki kota Makkah. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا تسلموا في dunia وتسلموا في الآخرة maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka dan mengatakan wahai sekalian orang-orang Yahudi masuk Islamlah kalian niscaya kalian akan selamat yaitu selamat di dunia dan di akhirat faqalu ballaghta ya abul qasim qala فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أي هذا ما أريده أني قد بلغتكم الحجة والدين قال ثم قالها الثالثة نعم Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, wahai orang-orang Yahudi, masuk Islamlah kalian, niscaya kalian selamat. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, engkau telah menyampaikan wahai Abu Qasim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, itulah yang aku inginkan. Masuk Islamlah kalian, niscaya kalian selamat. Maka mereka kembali mengatakan, engkau telah menyampaikan wahai Abu Qasim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengatakan, itulah yang aku inginkan, yaitu untuk menyampaikan kepada kalian sebagai bentuk iqamatul hujjah kepada kalian. Lalu Nabi mengatakan kali yang ketiga, خلاص اقرأ لهم فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وإن أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله أجليكم أخرجكم ها؟ أجليكم أخرجكم إيه نعم Lalu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hendaknya kalian mengetahui bahwa bumi ini milik Allah dan Rasulnya dan sesungguhnya aku ingin mengeluarkan kalian dari dari dari wilayah ini Maka siapa di antara kalian yang dengan hartanya dia menemukan sesuatu maka hendaknya dia menjualnya dan jika tidak maka hendaknya kalian mengetahui bahwa bumi ini milik Allah dan Rasulnya. Wa ta'lamun anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mata wa dir'uhu marhunatun 'inda Yahudiyyin fi sya'irin akhadahu li ahlih. sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian mengetahui bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan baju besi beliau itu tergadaikan pada orang Yahudi karena beliau menggadaikannya karena ingin mengambil uh, terigu atau gandum yang beliau ingin menafkahi keluarganya. Kama fi sahihain min hadis Aisyah sebagaimana yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن فإذا كان هذا في مجادلة أهل الكتاب فكيف في مجادلة أهل الإسلام libayanil haq wa da'watihim ila sunnah. Nah. Dan disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian mendebati ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik apabila ini diperbolehkan dalam hal berdialog dengan ahlul kitab lalu bagaimana dengan berdialog dengan kaum muslimin dalam hal mengajak mereka kepada kebaikan. Qauluhu illa alladziina zalamu minhum. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kecuali orang-orang yang zalim ai ahlul kitab alladzina lam yuslimu wa lam yu'tul jizyah yaitu yang dimaksud adalah ahlul kitab yang mereka tidak masuk Islam Yuntak, mereka juga tidak membayar jizyah yuntaqal ma'ahum min al-jidali billati hi ahsan ila al-jilad bis-sayf maka berpindah dari menyampaikan atau berdialog dengan mereka dengan cara yang terbaik menuju kepada peperangan dengan pedang-pedang melawan mereka. وأسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم وفي الجميع وجزا الله خيرا الأستاذ عسكري على تعبه معنا في الترجمة وجزاكم الله خيرا على صبركم هذا الطويل وتحملكم dan jazakumullah khairan atas kesabaran antum sekalian untuk tetap duduk di majelis ini. وبهذا نكون انتهينا مما بقي من الأبواب والأحاديث في كتاب الاعتصام من صحيح البخاري والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد Dengan ini kita telah menyelesaikan pembahasan dari bab-bab yang disebutkan dalam kitab Al-I'tisam min Sahih Al-Bukhari. Wa a'tadzir ilaikum a'tadzir katsiran. فسامحوني عن الإطالة هذه على الإطالة saya minta maaf kepada antum sekalian saya minta maaf atas panjangnya majelis ini وفقكم الله خذوا قسطا من الراحة حتى تبدأ حصة المشايخ الآخرين حفظكم الله silakan kalian mengambil waktu untuk beristirahat sampai datangnya waktu pelajaran masyayikh yang lain وأرحب بأهل باتام وأهل المدن الأخرى وأهل ماليزيا الذين لاحقوا بإخوانهم dan saya mengucapkan selamat kepada uh, warga Batam, demikian pula warga yang ada di wilayah-wilayah yang lain, demikian pula saudara-saudara kita yang datang dari Malaysia dan Singapura atas kehadiran mereka.